Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu Beberapa alasan Kenapa kita memilih Tafsir yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk kita baca pada daras kita. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya tafsir As-Sa'di ini memiliki beberapa keunggulan di antara tafsir-tafsir yang lain. Taib Abang Mujahid apa di antara keunggulan-keunggulan tersebut? Tayyib. Yang lainnya? Tayyib. Yang lainnya? Muhammad. Baik. ikut di malam itu. Jelas. Apa yang lainnya ya, Sir? Siapa bisa datangkan tambahan? Rasul ini jauh dari perkataan-perkataan yang berbeda-beda. Nah, tidak bertele-tele ya sehingga membuang-buang waktu demikian pula ya men tidak menjadikan yang membaca itu menjadi buyar ya. konsentrasinya dikarenakan terlalu panjangnya pembahasan kemudian yang lainnya nah ya tidak disebutkan padanya perselisihan para ulama kecuali apabila perselisihan yang ada itu kuat sehingga membantu talibul ilm ya, untuk mengetahui perkara yang rajih terlebih dahulu mengetahui suatu ya satu metode tafsir kemudian baru kalau dia mau membahas tentang tafsir Al-Qur'an secara mendalam dia bisa melihat khilaf yang terjadi tayyib Ini diantara keunggulan-keunggulannya. Tapi pada malam hari ini kita insya Allah akan membaca sedikit dari biografi pengarang kitab yang darinya semoga kita mengambil teladan dan mengambil faedah bagaimana seorang alim menjalani hidupnya dari masa-masa menuntut ilmu kemudian beramal dan dalam berdakwah. Pengarang Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan bernama Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di. Jadi beliau bernama Abdul Rahman. Bapaknya Nasir ya, dan kakeknya Abdullah Nah, mereka ini ya, keturunan dari keluarga Sa'di. Taib. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 1308 di negeri yang bernama Unaizah. Termasuk dalam wilayah Al-Qasim, Saudi Arabia. Dan Ketika beliau masih kecil, beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditinggalkan oleh ibunya. Karena ibu beliau meninggal saat beliau berumur 4 tahun. Tidak berselang lama dari meninggalnya ibunya disusul dengan meninggalnya bapak beliau ketika beliau masih berumur 7 tahun. Dan sungguh ikhwanifillah ini merupakan permulaan ujian bagaimana seorang anak dia tumbuh dalam umur 4 tahun sudah kehilangan ibu kemudian 7 tahun sudah kehilangan bapak jadi dia dalam umur ini tidak ada yang memberikan kasih sayang dari sisi ibu dan bapaknya kan tapi dalam keadaan demikian tidak kemudian menjadikan beliau ya, terlantar karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan semuanya dan Allah berikan kepada beliau semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Sehingga tumbuhlah Abdurrahman bin Nasir ini dengan pertumbuhan yang bagus di lingkungan yang soleh. Sehingga beliau menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia balik. Dan terkenal di kalangan ulama di situ tentang kecerdasan beliau. Beliau tidaklah menghabiskan waktunya kecuali untuk ilmu dalam menghafalnya, memahaminya, mempelajarinya, murojaah dan seterusnya sampai beliau mencapai keilmuan di atas teman-temannya yang lain. Beliau menimba ilmu dari masyaih yang banyak. Di antara masyaih beliau yang paling terkenal adalah Al-Allamah Muhammad Amin Asyengkiti, penafsir Al-Quran, ulama tafsir dan ulama usul. Imam Asyengkiti rahimahullah ta'ala. Dialah yang mempunyai tafsir Adwaul Bayan. Yang menunjukkan tentang kecerdasan beliau adalah sewaktu beliau masih menuntut ilmu, dia sudah bisa mengajar teman-teman yang selevel dengannya. Jadi teman-teman yang juga sama Tony ilm, mereka menimba ilmu dari Abdurrahman bin Nasir ini. Beliau juga sangat perhatian dengan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya yaitu al Qayyim rahimahumallahu taala. Di sini kita lihat ikhwanifillah tentang besarnya faedah dari kitab-kitab dua ulama ini yaitu Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Karena banyaknya Imam As-Sa'di menelaah kitab-kitab mereka ini menjadikan beliau semakin kokoh berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan memang demikian. Para ulama yang mereka menelaah kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Qayyim akan didapati mereka bukan ulama yang taklid ulama yang senantiasa membangun amalan-amalannya di atas dalil. Seandainya terjadi perselisihan, mereka melihat dalil yang ada. Ibn Abdul Is yang mensyarah kitab at ya juga sangat terpengaruh dengan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahkan ya, salah seorang yang awalnya ingin membantah dakwah salafiyah dari orang-orang Mesir dia seorang yang cerdas ya. dan ditugasi oleh universitasnya untuk mengarang suatu kitab membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim secara umum membantah dakwah sunnati wal jamaah. Kan tapi ketika masa ya, masa-masa mengumpulkan bahan, ya, orang ini senantiasa membaca kitab-kitab ini. Bagaimana bisa membantah kalau belum mengetahui ya hujah-hujah musuhnya? Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, hanya malah ketika beliau menelaah kitab yang mau dia bantah, yaitu kitab-kitab Ibnu Qayyim, kitab-kitab Syekhul Islam, akhirnya malah dia mendapatkan hidayah sehingga mengenal dakwah salafiyah dan meninggalkan ilmu kalam. Dialah ya, Al-Allamah Khalil Harras. Ya, kalau nanti kita membaca kitab Al-Wasitiyah, kita akan mendapati ya, di antara syarah Al-Wasitiyah yang paling bagus adalah syarah Khalil Harras. Ini Khalil Harras ini awalnya berusaha untuk membantah ya, dakwah sunnati wal Jamaah, dakwah Salafiyah. Dan tapi ketika beliau banyak membaca kitab-kitab Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, malah mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Nah, karena itulah hendaknya kita ya, dari para batul ilm apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan untuk bisa memahami bahasa Arab, dan ini tujuan kita semua ya Usahakan kita punya niat ya. Kita bisa membaca kitab-kitab para ulama sendiri, kitab Ibnu Qayyim, kitab Syekhul Islam. Sehingga akan kita lihat ya, bagaimana ilmu mereka akan dalam kitab-kitab tersebut. Ini jadi bersemangat agar bisa membaca kitab-kitab mereka. Nah, ini sebaiknya talabul ilmu berpesanan agar bisa membaca kitab-kitab mereka sehingga akan mendapati ya kekuatan dalam berhujjah kekuatan manhaj, kekuatan dalam membantah ahlul batin. Dan diantara para ulama yang mendapatkan faidah besar dari karangan kedua ulama tersebut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini sehingga kita lihat ya karangan-karangan beliau pun sangat kokoh ya. karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemudian beliau telah mengajar dalam umur yang masih muda dijadikan sebagai rujukan dalam masalah imamatul masjid, kemudian khutbah, kemudian sebagai mufti di negeri tersebut. Di antara murid-murid yang paling terkenal dari murid Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan masih banyak murid-murid beliau yang lain akan tapi inilah yang paling terkenal Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian dari sisi akhlak, beliau adalah seorang yang dikenal dengan budi yang baik, senantiasa menunjukkan sifat yang ramah kepada orang yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda. Beliau seorang yang zuhud, tidak melihat kepada kehidupan dunia sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau sehingga dikatakan lahu akhlaqun araqu minan nasim wa minas salsabil. Dan kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis tanggal 23 Jumadil Akhirah pada tahun 1376. Berarti umur beliau berapa? Dilahirkan pada tahun 1307 sampai 1376. Berarti semuanya umur beliau berapa? 69 tahun. 69 tahun dan telah mencapai derajat keimamahan. Dan memang demikian kebanyakan umur umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, Akmalu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Nah, karena itulah ikhwanifillah, umur yang masih tersisa dari kita yang entah kapan akan berakhir tersebut hendaknya kita bersiap-siap untuk ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan bekal sehingga kita tidak menyesal di hari-hari yang tidak bermanfaat lagi tangis dan penyesalan. Kemudian pujian para ulama fillah terhadap Syekh As-Sa'di ini begitu banyak. Kan kita nukilkan tiga dari perkataan imam pada abad ini yaitu yang pertama perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz beliau mengatakan kana rahimahullah kathirul fiqhi wal inayah bi ma'rifatir rajih min al masail al khilafiyah bid dalil dulu rahimahullah yaitu Syekh Nasir Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di banyak pemahamannya dan beliau sangat perhatian untuk mengetahui ya, mana yang rojih dari permasalahan-permasalahan khilafiyah dengan dalil-dalilnya. Wa kana azimul inayati bi kutubi syekhil Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhihi al-'Allamah Ibn Al-Qayyim. Dan dulu beliau sangat perhatian, mempunyai perhatian yang besar terhadap kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau Al-'Allamah Ibn Al-Qayyim. Wa kana yurajjih ma qama alaihi dalil dan dulu beliau senantiasa merojehkan apa-apa yang tegak padanya dalil. Bila ada dalil, beliau rojehkan. Jika tidak, maka dia tidak memilihnya. Wakana qalilul kalam dan dulu beliau adalah seorang yang perkataannya sedikit. Illa ma tatarattab alaihi faedah. Kecuali pada apa-apa yang ada padanya faedah dan memang demikian keadaan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbingkan kepada kita semua, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Tayyib. Jalastuhu ghaira marrah fi Makkah wal Riyadh wa kana kalamuhu qalilan illa fi masailil ilm. Aku duduk bersama beliau bukan sekali saja ketika di Makkah maupun di Riyadh. Dan dulu beliau perkataannya sedikit kecuali pada permasalahan-permasalahan ilmiah. Maka ana dian. Dulu sifat beliau adalah seorang yang tawadhu, hasanul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. Waman aku tubahu arafa fadlahu wa ilmahu wa inayatahu bid-dalil farahimahullahu Barang siapa yang membaca kitab-kitabnya maka akan mengetahui keutamaannya, keilmuannya dan ya, bagaimana beliau perhatian terhadap dalil. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Ini perkataan Imam Ibn Baz Kemudian pujian yang lain datang dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ketika beliau ditanya tentang tafsir As-Sa'di ini. Bagaimana pendapat beliau ketika ditanya tentang tafsir ini? Beliau mengatakan huwa tafsirun jayyid walahu aqwalun jayyidah ma anna muraja'ati lakin fi hududit tilai alaihi لي أنه متحرر الرأي والنظر وليس عنده جمود أو تعصب. Kitab tersebut adalah kitab yang bagus dan padanya ada perkataan-perkataan yang bagus. Bersamaan dengan ya, sedikitnya aku memurajaah kitab itu, akan tapi ya, sebatas dengan mutolaahku ya, ketika melihat kitab tersebut jelas bagiku bahwasanya kitab itu mutaharrar ra'i apa yang dituangkan oleh pengarangnya ya telah disusun sedemikian bagus dan melihat sesuai dengan dobit dobit syariah batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah ini tidak ada padanya jumud atau ta'assub jumud ya seorang yang tekstual seorang yang berpikiran sempit atau ta'assub seorang yang mengedepankan hawa nafsunya membela tanpa dibangun di atas dalil. Waqad iltaqaituhu fi Dimashq qabla akthar min arba'ina sanah. Sungguh aku telah menemui beliau di Damaskus, di Damaskus lebih dari 40 tahun yang lalu. Wa anastu minhu ilman jamma dan aku merasakan dari beliau itu ilmu yang sangat dalam. Wa ra'aitu fihi al ulama wa huwa fi hadza kasairi ulama'i Najdin dan aku melihat pada beliau ketawaduan seorang alim, seorang ulama sebagaimana kebanyakan ulama Najd. Yudakiruna bi akhlaqil ulama al-mutaqaddimin wa tawadu'ihim. Sehingga hal tersebut mengingatkan kami dengan akhlak-akhlak para ulama yang dulu dan ketawaduan mereka. Dan inilah memang akhlak dari para ulama ikhwanifillah. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu terhadap dalil terutama. Ketika datang kebenaran segera disambut. Berbeda dengan mereka-mereka yang menyombongkan diri ketika datang dalil padanya. Walaysa ka ghairihim mimman ja'alahum ilmuhum maghrurina mutakabbirin. Bukan seperti selain mereka yang menjadikan ilmu-ilmu mereka ya malah menjadikan mereka tertipu dan menjadi sombong. Ini perkataan Asy'albani rahimahullah taala. Kemudian nukilan yang terakhir dari Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, murid yang paling terkenal di antara murid-murid Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan, "Inna rajula qalla an yujad mithluhu fi asrihi fi ibadatihi wa ilmihi wa akhlaqihi." Sungguhnya orang ini yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sedikit untuk dijumpai orang yang semisal dengannya pada zamannya baik dalam ibadah dalam ilmu maupun dalam akhlak Haitu kana yu'amilu kullan minas saghiri wal kabir bihasabi ma yaliku bihali. ya dari sisi karena dulu beliau bermuamalah bersama dengan setiap orang yang besar yang kecil yang besar sesuai dengan ya keadaannya dan ini yang sulit ikhwanifillah seorang menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana datang dalam hadis, anzilunna sama nazilahum. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Walaupun hadis ini ada jaraknya, kan tapi maknanya sahih. Bahwasanya seorang hendaknya menempatkan siapa yang sedang diajak bicara, siapa yang sedang ya dia bermuamalah dengannya sesuai dengan tempatnya. Orang yang tua maka ada caranya Orang yang kecil ada caranya, orang yang sebaya ada caranya, orang awam ada caranya. Tidak semuanya kemudian disamaratakan dalam bermuamalah. Dan inilah yang membutuhkan pemahaman yang dalam serta fikih yang luas. Demikian pula pengalaman dalam ya, bergaul. Wayatafakkadul fuqara dan beliau senantiasa ya, memperhatikan keadaan orang-orang fakir. Fayusiru ilaihim ma yasuddu hajatahum binafsih dan mengirimkan kepada mereka apa-apa yang bisa menutup kebutuhan mereka dengan diri beliau sendiri. Jadi beliau sendiri yang mengirimkan hal-hal yang bisa untuk menutup hajat orang-orang fakir. Wa kana saburan ala ma yalimmu min adzan nas. Dan dulu dia seorang yang sangat sabar atas perkara-perkara yang menyakitkan dia yang datang dari manusia. Ini isyarat bahwasanya mesti walaupun seorang telah mencapai ilmu setinggi apapun, mempunyai akhlak sebagus apapun, mesti di sana ada manusia yang akan memberikan celaan, memberikan sesuatu yang menyakitkan. Dan ini sunnah Allah. Wanitilah. Sebaik apapun manusia, jangan kemudian aku sudah berbuat baik, sudah berakhlak baik, sudah menyikapi orang dengan baik kok masih disakiti tidak. Ini sunnatullah ada makhluk yang lebih baik dari semua makhluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia mengakui dia orang yang paling baik, orang yang paling amanah. Dan tadi apa? Ketika mendakwahkan kebenaran, mesti diuji. Bahkan orang yang menentangnya, orang yang menyakitinya itu lebih banyak daripada orang yang menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali turun wahyu kepada beliau dan datang kepada Warakah Ibn Nawfal kemudian menceritakan tentang keadaannya dan apa yang dikatakan oleh Warqah la ya'ti rajulun qattu bimit lima ji'ta bihi illa udhi tidak akan datang satu orang pun ya, dengan perkara seperti yang kamu bawa itu kecuali akan akan disakiti dan ini sunnatullah oleh karena itu ya, ikhwanifillah ya, sebagaimana nasihat Syekhuna Yahya Habibullah Ta'ala bahwasanya kita harus sunnah wal jamaah hendaknya menyiapkan diri mendapatkan ujian. Jangan kaget ketika datang ujian. Karena mesti ini sunnatullah ya. Ketika seorang membawa kebenaran mesti akan diuji. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang memang jujur dan kokoh dalam keimanannya. Dan siapa-siapa di antara kita yang hanya berdosa belaka. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayat yutraku an amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina sadaku wa al kadibin Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan amanna kami beriman akan ditinggalkan begitu saja? Tidak. Mesti akan diuji. Mesti akan diuji. Untuk apa? untuk mengetahui ya, siapa-siapa di antara mereka yang sodaku jujur benar dalam keimanannya dan untuk mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang ya, kadabu yang berbohong berdusta dalam keimanannya sehingga jangan jadikan diri kita seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan Aminan nasi may ya'budullaha ala harfin Fa'in asabahu khairun itma'an nabi Wa asabahu asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi Khasirat dunia wal akhirah Di antara manusia ada mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung saja, hal itu di tepi. Ya, di ujung mereka tidak mau masuk ke tengah-tengah, tapi di ujung. Ketika mendapatkan kebaikan, kesenangan, maka dia hatinya menjadi tenang, senang, oh ini agama yang baik. Masya Allah ini manhaj yang benar berarti Karena mendapatkan khair, kebaikan, ketenangan. Akan tapi wa in fitnah ya, ketika dia mendapatkan ujian inqalaba ala wajhi. Dia berbalik arah. Berbalik arah. Meninggalkan manhaj, meninggalkan peribadatan yang hak tadi. Maka apa? Keadaan yang Hasil akhirnya apa? Khasirat dunia wal akhirat. Dia merugi baik di dunia maupun di akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya terjatuh pada yang demikian ini. Oleh karena itulah masyarakat ahli sunnah Hendaknya ketika Allah memberikan hidayah kepada kalian semua dengan jalan yang hak ini Bersiap-siaplah untuk mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika datang ujian tidak kaget. Taib. Wa kana yuhibbul udhr mimman hasalat minhu hafwa. Dan ini juga akhlak yang sangat bagus, ikhwanifillah. Dulu beliau ya, suka memberikan udur terhadap orang-orang yang terjadi padanya kesalahan. Berbuat kesalahan kepadanya, diberi udur, dimaafkan. Dan inilah hendaknya keadaan seorang muslim. Tidak perlu ketika ada haknya, misalnya disakiti oleh orang, haknya tidak dipenuhi oleh orang lain, hendaknya dia bersifat pemaaf, memaafkan. Dan sungguh tidaklah orang memaafkan kesalahan orang lain terhadapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajatnya. Haitsu yuwajjihuha tawjihan yahsulu bihi udhru dari sisi mana? Dari sisi beliau memberikan tauji bimbingan kepada orang-orang yang terjadi padanya kesalahan sehingga mereka mencapai jalan yang lurus, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Baik. Ini sebagian dari nukilan para ulama tentang pengarang kitab ini yaitu siapa namanya? Muhammad Abdurrahman bin Nasir bin bin Abdullah Al-Sa'di Abdul Rahman Ibn Nasir Ibn Abdullah Al-Sa'di Lahir tahun 1000 Berapa? 1307 sampai 1376 Berarti pada abad keberapa ini? Abad ke-14 Abad ke-14 Baik